صلاح الجسد والروح وطب النسوح لأرواح والدينا والديكم واتنا وأذواتكم وأموات المسلمين خصوصا الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا الله تغشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ورحمة النبي الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ويروى dan diriwayatkan awwalu ma yuhasabu ya ini betul awwalu ma yuhasabu pertama yang dihisab alaihi atas ma abdu seorang hamba yaumal qiyamah di hari kiamat as-salatu yaitu salat pertama yang dihisab di hari kiamat daripada amalnya manusia adalah sholat. Fain in wujidat tammatan jika didapatkan itu sholat sempurna gubilat wasairu amalih diterima itu salat wasairu amalih dan seluruh amalnya itu abdi itu abad Wa in wujidat dan jika didapatkan itu salat naqisatan keadaannya kurang ruddat maka ditolak itu salat wasairu amali dan semua amalnya itu abad semua perbuatan manusia itu akan dihisap dari kiamat dipertanggungjawabkan Tolong anak kecil diatur sama banser supaya enggak rame. Semua perbuatan manusia itu akan harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "La tazulu gadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." tidak akan bergeser kedua kaki manusia nanti di hari kiamat sehingga dia harus mempertanggungjawabkan empat hal di hadapan Allah nanti empat hal ini yang harus pertanggungjawabkan. pertama an umrihi fima afnah umurnya dia mulai balik sampai mati dihabiskan untuk Bukankah manusia tadi itu telah dilengkapi organ tubuhnya oleh Tuhan? Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain? Tidakkah Allah sudah menciptakan untuk kamu kedua mata bisa melihat? Kau gunakan untuk apa matamu selama hidup? Nonton TV berapa jam, baca Quran berapa menit? Melihat orang tua berapa banyak, melihat artis berapa banyak? Melihat wajahnya orang soleh berapa kali, melihat wajahnya orang yang tidak soleh berapa kali? Telinga juga demikian, dengarkan ayat Quran berapa ayat, dengarkan ayat-ayat setan, musik-musik berapa kaset. Lisan kamu juga demikian mengingat Tuhan kamu berapa kali, mengingat duit berapa kali. Menyebut-nyebut dunia berapa sering? umurnya kamu habiskan untuk apa? Harus diperjuangkan di hadapan Allah. Wa an syababi fima ablah dan di masa mudanya di masa mudanya digunakan untuk apa? Masa mudanya digunakan untuk apa sampai dia tua? Dulu kaki kamu kuat, Kenapa enggak ke masjid? Kamu buat ngejar bola, jatuh bangun, jatuh bangun, berjam-jam, pergi ke masjid, berampah langkah, enggak kamu gunakan. Udah lumpuh, setruk, baru pingin pergi masjid. Kamu gunakan apa? Ketika kamu kuat, muda, dan ketika kamu sudah tua renta, Masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Untuk jadi bonek. Kalau udah tua cari tasbih, begitu. Wan ilmi mada amilafi Yang ketiga ini ustadz-ustadz, kiai-kiai, tokoh agama, ilmunya digunakan untuk apa? Cari duit, cari amplop cari ketenaran atau untuk dakwah untuk manfaat kepada umat yang keempat wa'an mali ditanya hartanya min ainak tasabahu wa fima anfagoh dari mana kamu dapatkan harta cara apa kamu bisa menjadi kaya wa fima anfagoh dan kemana, untuk apa, di mana kamu menggunakan duit tadi itu. Kamu taruh di perutnya orang yang lapar, kamu santun ke anak-anak yatim, kamu biayakan hidup untuk orang-orang yang memerlukan, atau kamu poya-poya, kamu buat judi, kamu buat narkoba, amalnya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua amalnya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Pertama yang dihisap sholat. Gimana sholatnya? Kalau wujidat tamatan sempurna, sholatnya nggak pernah meleset daripada waktu, malah dilaksanakan dengan berjamaah khusyuk, ikhlas dalam sholat, dalam sholatnya. Amal yang lainnya dianggap baik dah. Gubilat diterima sholatnya, seluruh amalnya dianggap baik, nggak pakai dilihat lagi. Oh, prosedurnya sholat bagus semuanya ini, cara sholatnya baik semuanya, udah yang lainnya dianggap baik. Wa in wujidat kalau dilihat sholatnya berantakan, haji setiap tahun tapi sholatnya nggak bener, bangun masjid 2000 tapi sholat nggak sholat ceramah sana ceramah sini tapi nggak sholat rudat ditolak sholatnya dan seluruh amalnya dia juga ditolak pertama yang dihisap dipertanggungjawabkan karena itu nggak usah muluk-muluk jadi orang nggak usah kamu jadi ustadz gede lah kalau sholatnya berantakan jadi ustadz biasa aja Enggak usah jadi dai yang luar biasa dah jadi dai biasa aja kalau sholatnya enggak bener sholatnya dibenerin baru kamu tadi itu memperhatikan amal yang lain karena ini intinya pertama yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Allah Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an Ya Aba Hurairah wahai Abu Hurairah mur ahlaka bis salah perintahlah keluarga kamu melaksanakan salat istri kamu anak-anak kamu yang tinggal di rumah kamu walaupun pembantu kamu perintahkan melaksanakan salat fa innallaha maka sesungguhnya Allah ya'tika mem memberikan kepada kamu birrizki dengan rizki min haitsu la tahtasib sekiranya kamu tidak menyangka-nyangka Abu Hurairah Perintahkan keluarga kamu sholat yang benar. Rizkinya akan digampangkan sama Tuhan. Rizki akan diberikan oleh Allah dengan gampang. Gitu. Abu Hurairah ini seorang sahabat di antara para sahabat yang lainnya yang disebut ashabu sufa. Kalau bahasa sekarang tunawisma. Nggak punya rumah tinggalnya di emper masjid melarat total gak punya modal gak punya keahlian bekerja cuma gak mau minta-minta Abu Hurairah ini dan begitu juga sahabat yang lainnya cuma Rasulullah yang tahu keadaan mereka selalu membantu padahal Nabi sendiri keadaannya pas-pasan gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, solatnya yang benar sama keluarga semuanya. Jagalah berjamaah. Rizkinya digampangkan nanti oleh Allah. Nih, masyarakat Sungi, Kraton, Pasuruan yang sudah istiqomah melarat istiqomah miskin saya ini miskin Habib bukan dari sekarang mulai kakek saya kakek miskin bapak miskin saya miskin ah, supaya berhenti miskinnya enggak terus turun menurun sampai ke anak dan cucu ini resep dari Nabi sholatnya yang benar sama seluruh keluarga udah miskin sabun ayam udah miskin ando-andoro udah miskin judi nggak sholat nyanyi miskin dunia miskin akhirat nanti nih resepnya dari Nabi kerja semampunya sholat yang benar seluruh keluarga laksanakan berjamaah Nabi menyatakan rizki kamu rizki kamu akan dilancarkan wa misdagu persis itu semuanya figoli ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala membenarkan itu semuanya apa yang difirmankan oleh Allah wa'mur ahlaka bis salati perintahlah ahlaka keluarga kamu bis salah melaksanakan salat dengan baik wastabir alaiya dan sabar atas pelaksanaan salat kenapa? istiqomah tepat waktu, berjamaah. La nas'aluka rizqan, aku Allah tidak minta ka kepada kamu rizki. Nahnu narzuquka, aku Allah menjamin rizki kamu. Wal 'aqibatu littaqwa wal 'aqibatul mahmudah. Wal 'aqibatu dan akibat yang mulia litakwa karena sebab bertakwa kamu lihat bagaimana orang dulu ya Allah pendidikannya biasa-biasa nggak ada yang mendapatkan ijazah pertanian nggak ada tapi panennya berhasil terus kenapa sholatnya benar mereka nggak pernah untuk miara ikan itu sekolah di universitas tapi tambaknya berhasil terus panennya tanamannya berhasil terus wah Haji Rofi'i sawahnya 20 hektar Haji Sadili tambaknya 10 hektar sekarang titelnya ada 200 SA, SE, SH, S gandul, S campur. Wah hebat, tapi sawahnya tambah entek di doli. Ahli pertanian, ahli ekonomi, tambah ke utangi. Kenapa? Sholatnya nggak bener Sholatnya nggak benar, melarat jadinya. Long dulu itu loh. Ya Allah, pakaian kadang-kadang nggak -kadang nggak bisa. Sarungnya nyingkrang, sandal japit sisian. Tapi mamur orang dulu. Kenapa? Sholatnya bagus. Istiqomahnya tinggi. Tidak ada macam-macam dah. Subhanallah sawahnya dijaga dari wereng Sawahnya dijaga dari tikus Sekarang Yang nanem sampean Yang panen tikus Wah sampai sekarang lihat Ulat bulu di mana-mana -mana. tahu tuh mon saya Baru kali ini ya ulat bulu model gini nih ya Ribuan jutaan ulat bulu Yo, ya opo manae. kalau begitu perlu dikapi urat bulu itu sebenarnya ini adalah satu peringatan bagi kita sholat atau singgena ini baru tak kirim ulat bulu ini belum dikirim model yang lainnya kalau ular naga yang dikirim tambah repot sampai nanti Ini peringatan bagi umat Islam, sholat yang benar. Masya Allah. Saya mungkin sering ya ngasih contoh sama sampean bagaimana itu ayam digampangkan rizkinya oleh Allah ya itu paling genteng loh dapat rezeki. Eker-eker ya, tanah dapat rezeki. Anaknya ada delapan, juga bingung boy. Jagonya itu punya istri rong polo, yo gampang. Malah keluruk terus. Apa resepnya ya? Ayam itu kok gampang rezekinya kalau macan uber-uberan dimi, kejar-kejaran dulu. Tapi kalau ayam ini paling enteng. Ternyata ayam itu paling pintar ngatur waktu dan ayam itu paling tawakal. Kita bahas tawakalnya ayam dulu. Apa tawakalnya ayam? Ayam itu yakin kalau besok saya itu hidup berarti rezeki saya masih ada. Kalau sudah rezeki saya habis berarti menewai mati. Buktinya di rumahnya ayam itu belum pernah ayam itu nyimpen makanan ayam burung pagi keluar dari sangkarnya burung itu ayam keluar dari kandangnya kurungannya dalam keadaan lapar sore pasti warak ono ae sing dipangan pernah sampai mendapatkan ayam mati kelaparan kalau semut keloyongan terus kemana-mana yang dicari apa makanan persis wong sungi kelayapan terus yang dicari makanan waktu sholat jumat kelayapan semut itu cari makanan waktu sholat jamaat kelayapan jam 2 malam kelayapan yang dicari pasti makanan padahal semut itu loh pak dapat makanan satu upo nasi, satu biji nasi, itu insya Allah kebutuhan satu minggu cukup. Dapat nasi dimasukkan ada di rumahnya, ya metu, dolek maning. Dapat kecoa dimasukkan ke rumahnya, keluar lagi, cari lagi. Dapat kerbau ditarik misalnya, keluar cari gajah. tuama itu semut Cuma akhirnya semut jadi hewan kecil setiap saatnya. Tidak pernah semut, semut itu jadi gede. Dari dulu cili terus. Begitulah orang kalau lupa sholat, lupa ibadah, dunia, dunia, dunia, dunia yang dicari, jadinya seperti semut, jadi orang kecil seterusnya. Dan akhirnya semut nggak pernah digubris, nggak diperhatikan sama orang, diinjak-injak, Begitulah orang kalau enggak perhatian dengan kewajiban agama, dia tidak punya kehormatan, dia akan diinjak-injak martabatnya. Tapi kalau ayam, coba kita pelajari ayam. Ayam itu sebelum maghrib, burung itu sebelum maghrib udah pulang ke sangkar. Udah pulang ke rumahnya. Pulang. Pernah sampai mendapatkan burung keliling malam hari? Burung hantu yang ada. Pulang sebelum Maret udah pulang. Nggak pernah. Kecuali kalau sudah kesasar. Itu burung musafir berarti. Sebelum Maret udah pulang. Ada di ayam di kandangnya burung ada di sangkarnya udah kalau punya anak duduk sama anaknya tapi nggak tidur koyok-koyok nasihat itu sama anaknya coba sampai atur waktunya sebelum hari pulang duduk sama anaknya nasihati anaknya Nabi itu begini nak Rasulullah itu begini akhlaknya sampai maghrib tetap ada di situ nggak tidur maghrib potok-potok, potok-potok, potok-potok, potok dah turun sama anaknya itu masih ada gerakan begitu tapi anteng begitu juga kalau anda mau niru setelah maghrib duduk bersama anaknya bocor Quran bareng bocor roti bareng sampai isya sholat berjamaah bareng setelah itu makan seadanya tidur turu bete itu setelah Isa awal itu sudah tidur burung-burung itu tidur sunyi tidak ada ko kocehan burung tidak ada itu suara ayam itu tapi jam 2 malam udah keluruk semuanya bangun semuanya anak-anaknya juga begitu rame sudah mulai tapi tidak keluar dari kandang coba sampai tiru itu awal isya udah tidur jam 2 malam bangun seluruh keluarga tahajud hebat yang tidak niru sama ayam sing ditiru tikus bengi kelayapan sholat berjamaah, baca wirid, sampai terbit matahari, baru ayam itu keluar. Begitu juga kalau anda tajud-tajud sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh baca wirid, terbit matahari, sholat duha keluar. eker-eker antuk rizki eker-eker antuk rizki sampai sebelum maghrib pulang lagi anda juga begitu setelah sholat duha keluar bekerja seadanya insya Allah pulang akan bawa rizki yang halal enteng rizkinya enteng kenapa? ngatur waktunya benar ngatur waktunya Pernah tidak sampean mendapatkan ayam menggos-menggos? Pernah tidak sampai mendapatkan ayam tadi itu cari rezekinya keringetan? Enggak. Digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita mengatur waktu sebagaimana ayam mengatur waktu. Insya Allah kalau kita orang beriman, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Ojo bingung-bingung. Sampai utang-utang. Utang-utang, kadang-kadang utang yang tang titil. Kepingin tuku panci utang. Kepingin tuku taplak utang, Ibu. Yang ban titil, akhirnya bayar gak iso kerepotan jadinya nggak usah utang-utang bu sholat yang bener insya Allah sampai yang tapla panci sakafa ini disediakan, insya Allah sholat yang bener bu ya kasihan umat Islam ini kasihan gitu loh dia pikir dengan cara itu dia akan maju padahal dia bermaksiat kepada Allah coba dia ikuti ajaran Allah wal aqibatul taqwa kata Allah akibat yang mulia akan diberikan karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala mana ini wa qala Atta al-Khurasani dan berkara berkata atau Al-Khurasani, "Mamin abdin yasjudulillah." Tidak ada seorang hamba yang sujud karena Allah. Sujud kepada Allah sejedatan satu kali sujudan. Fi buk'atin di satu lahan. Di satu lahan tanah. Mimbigail ardi daripada lahan-lahan bumi illa kecuali syahidat akan bersaksi itu buk'ah akan bersaksi itu lahan daripada bumi lahu bagi itu abad hamba yaumal qiyamah di hari kiamat wabakat dan menangis itu buk'ah lahan di atas itu abad atas itu hamba yauma yamutu di hari yamutu mati itu abad hamba tidak ada seorang yang sujud sekali aja di bumi. Kecuali bumi yang disujuti itu nanti di hari kiamat menjadi saksi. Ya Allah, ini hamba pernah sujud di atasku, kata bumi. Dan kalau dia mati, orang yang sujud ini nangis bumi. Siapa yang mau sujud lagi di atasku? Gitu. Ditangisi sama bumi. Tapi kalau nggak pernah sujud, bongko ojo tangi maning Masya Allah sebenarnya orang itu Pak ada ketergantungan dengan alamnya orang itu ada ketergantungan dengan ah, alam alam semuanya ini ada ketergantungan dengan pencipta alam sampean mau makan nih sampean mau makan sampai butuh sawah kan begitu ada sawah juga sampai butuh peta petani ada petani berarti juga butuh dengan alat berujul sawah alat berujul sawah berarti butuh dengan pabrik alat berujul berujul sawah pabrik itu butuh dengan pegawai pegawai pegawai ribuan pegawai berarti Pegawai semuanya tadi itu juga butuh garapnya dengan besi atau baja. Baja, baja juga butuh pabrik ba? baja. Pabrik baja butuh ribuan karya karyawan. Pabrik baja perlu dengan biji baja. Berarti butuh orang yang mendapatkan biji baja. Biji baja membutuhkan untuk mendapatkan biji baja membutuhkan alat alatnya alat tadi itu butuh pabrik lagi pabrik butuh pegawai lagi berarti perlu jutaan orang untuk menggarap sawah kemudian perlu air perlu bor bor itu perlu bi pipa pipa itu perlu pabrik pabrik itu perlu pegawai. Pegawai pabriknya itu juga perlu mesin. Mesin itu perlu tenaga ahli. Tenaga ahli perlu bahan. Terus demikian kaitannya. Begitu juga ketika menggarap sawah, perlu bibit unggul. Bibit unggul itu perlu keahlian. Keahlian itu perlu ilmu. Ilmu itu perlu universitas. Universitas itu perlu dosen, perlu mahasiswa, perlu bangunan. Bangunan itu perlu tukang bangunan, perlu semen, perlu pabrik semen, perlu pegawai. Waduh. Ada keterkaitan itu semuanya. Perlu juga pupuk. Pupuk itu perlu pabrik, pabrik itu perlu mesin. Waduh, kalau kita atung logai urusan albadoku walmanganu. manganu asak ah, piringu itu kita keterkaitan dengan alam begitu banyak perlu bumi perlu air perlu bibit perlu orang-orang yang jadi perantara yang membuatkan mesin yang membuatkan pupuk perlu matahari perlu langit perlu hujan perlu cuaca keterkaitan dengan alam karena itu makanan kita ini yang kita makan nasi ini kalau kita nggak sholat nggak setuju mereka marah pak setiap butiran nasi marah buminya marah airnya marah kenapa kamu makan rizki Tuhanmu tapi kamu telah maksiat kepada Tuhanmu bumi ini nggak setuju kalau sampai ini maksiat langit ini nggak setuju makhluk Allah ini semuanya nggak setuju tapi kalau anda taat, semuanya senang. Yang kamu makan senang, yang kamu minum senang, yang kamu pakai pakaian senang, bumi senang, langit senang, semuanya cinta kepada kamu. Karena itu kalau mati orang yang taat ditangisi sama alam ini semuanya. Kalau orang yang maksiat mati mereka akan jadi saksi nanti di hari kiamat atas keburukannya tapi kalau orang yang taat mati mereka akan menjadi saksi atas kebaikannya karena itu dikatakan tidak ada seorang yang sholat di satu bumi kecuali akan menjadi saksi atas kebaikannya di hari kiamat dan nanti bumi ini akan menangis ketika dia mati nah kalau orang itu mati ditangisi sama orang itu tandanya orang baik kalau ada anak bayi lahir semuanya tertawa seneng alhamdulillah kalau orang itu baik mati semuanya susah innalillah wa inna rajiun susah sopo sing ganteni siapa yang jadi pengganti jangan kebalik kalau mati Alhamdulillah. Senyum semuanya wong elek ini berarti. Alhamdulillah bongko pitikku selamat. Sing nyolongi pitik. Alhamdulillah mati preman. Hartaku selamat. Seneng orang-orang ditinggal mati. Wah, itu tandanya orang jelek itu. Orang yang baik kalau mati semuanya merasa kehilangan bumi kehilangan, alam semuanya kehilangan. Semua kita semuanya menjadi orang yang baik.